Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Qala al-musannifu athabahullah wa hum asnafun min wa minhum. Di antara para pemalsu hadis itu ada beberapa kelompok. Di antara mereka awalan pertama perhatikan az-zanadiqah kelompok orang-orang zindik, kelompok orang-orang munafik, orang zindik, alladzina yuriduna ifsada aqidatil muslimin, yang mereka tujuannya apa? Merusak akidahnya kaum muslimin. Wa nam tashwiha al-islam, fungsinya tujuannya menghinakan, merusak agama Islam wa taghyir ahkamihi dan tujuannya untuk mengubah apa? hukum-hukum Islam. Misal seperti contohnya Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Muhammad bin Sa'id Al-Maslub ini terkenal pemalsu hadis. Tapi tujuannya jelek ya. Tujuannya apa tadi? Untuk merusak akidahnya kaum muslimin, untuk merusak agama Islam, untuk mengubah hukum-hukum Islam. Alladzi qatalahu Abu Ja'far Al-Mansur, yang waktu itu Muhammad bin Sa'id Al-Maslub dibunuh oleh khalifah pemimpin Abu Ja'far Al-Mansur. Karena keadaannya jelek sekali dibunuh. Nah, kita lihat berapa yang dipalsukan atau apa hadis yang dipalsukan. Wada'a hadisan Anas marfu'an. Perhatikan baik-baik. Kelihatannya tipis sekali. Tapi bahaya sekali. Dia memasukkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang marfu. Marfu itu berarti sampai kepada Rasulullah, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aslinya sampai situ sudah cukup bagus, ya. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Nah, ditambahi oleh maslub illa Allah. Kecuali jika Allah Taala menghendaki. Berarti ucapan kecuali jika Allah Taala menghendaki ada kemungkinan ada nabi lagi enggak? Ewa, eh, inilah yang jadi apa? berbahaya. Nah, maslub ini Muhammad bin Sa'id Al-Maslub ini memalsukan Allah. insyaallah. Ditambahin illa insyaallah. Kalau cuma potongan yang pertama bagus. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku kata Rasulullah. Itu cukup enggak seperti itu? Cukup. Tapi ditambahin tambahan apa? palsu. Illa insyaallah, kecuali jika Allah telah menghendaki. Berarti kalau Allah telah menghendaki ada ada padahal enggak menghendaki. Paham maksudnya? Seperti itu. Berikutnya, wa misal Abdul Karim ibnu Abi Auza. Perhatikan, Abdul Karim Ibnu Abil Auza Ini pemalsu hadis yang sangat banyak. Nah, barakallahu fikum Abdul Karim bin Abil Auja alladzi qatalahu ahadul umara al-abasiyin. Yang waktu itu dibunuh juga oleh salah satu pemimpin. Nah, barakallahu fikum khalifah atau pemimpin Abbasiyin. Nah, barakallahu fiikum fil Basrah di Basrah dibunuh dia, Abdul Karim bin Abdul Auja. Wa qala hina qadima dan dia berkata, bayangkan pemalsu hadis dia ternyata berani ngomong juga dia. Wa qala hina qadima dan dia berkata ketika datang lil qatl untuk dibunuh, kan dia sudah tahu bahwasanya mau dibunuh itu loh. Nah, ketika datang mau dibunuh dia mengatakan laqad wada'tu fikum arba'ata alafi haditsin. Allahumma musta'an. Sungguh aku telah memalsukan di hadapan kalian 4000 hadis bayangkan, enggak sembarangan yang dipalsukan. 4000 hadis dipalsukan. Uharrimu fihal halal wa uhallil fihal haram. Berani sekali dia ya. Aku mengharamkan di dalamnya yang halal dan aku menghalalkan di dalam hadis tersebut yang haram. Bayangkan berani-beraninya itu. Siapa tadi? Abdul Karim bin, bin Abdul Auja. Abdul Karim bin Abdul Auja memalsukan berapa hadis? 4000 hadis. Nah, Allah musta'an. waqad qila dan ada yang mengatakan juga Inna zanadiqah wada'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyar arba'ata asyar nam arba'ata asyara alf haditsin. Naam. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya zanadiqah orang zindiq mereka memalsukan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14.000 hadis. Bayangkan. Tapi jangan khawatir, Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi beliau dikenal dengan muhaddis dan beliau dikenal dengan mudakkik nah barakallahu fikum muhakkik, maksudnya orang yang detail dan peneliti serta ahli hadis, itu yang beli hafal yang palsu yang hadis dhaif saja berapa? Nah. Yang hadis dhaif yang dihafal berapa Imam Bukhari? ratus ribu hadis. Paham ya? Ini yang palsu berapa ini tadi? belas ribu hadis. Insya Allah Taala masih ada orang-orang yang meluruskan dan juga membenar dalam artian apa? Me menjelaskan bahwa hadis itu palsu. Dan Imam Bukhari rahimah yang dihafal nggak sembarangan. 100 ribu hadis yang sahih, 200 ribu hadis yang dhaif. Ini 4 14 ribu. 14 ribu hadis yang palsu. Nah, ternyata di sana masih ada orang-orang yang apa dikenal dengan al-jahabidah, para cendekia para cendekiawan, orang-orang yang cerdas yang mereka diberikan keutamaan Allah, Allah Subhanahu wa taala 200 ribu hadis yang dihafal padahal dhaif. Nah, tujuannya seperti ini untuk apa? Mengetahui mana yang palsu, mana yang dhaif. Paham ya? Nah, bukan untuk diamalkan ya, seperti itu. Jadi terkadang kita menghafal hadis dhaif itu enggak masalah. Kalau tujuannya apa tadi? Untuk mengetahui itu dhaif, bukan untuk diamalkan. Yang terakhir, sanian yang kedua, al-mutazallifuna ilal khulafa wal umara. Orang-orang yang pertama tadi zanatikah ya. Pertama tadi kelompok yang memalsukan hadis orang-orang zanatikah orang zindik. Yang kedua orang-orang yang mencari nama. Al-mutazallifun orang-orang yang penjilat, mencari nama di hadapan para pemimpin dan umarok. Bayangkan, dia berani memasukkan hadis. Eh, kata dia nanti yang kita lewati apa? Tidak ada perlombaan yang syar'i yang ada hadiahnya itu kecuali pada apa? Pada balapan unta, pasu kuda, memanah dan juga main burung merpati. Nah, main burung merpati ini bang palsu. Nah, yang memalsukan ini nanti yang namanya hias, eh, hias. khias kita lihat, kita lihat aja. Misal Ghiyas bin Ibrahim. Nah, Ghiyas bin Ibrahim dakhala al-Mahdi. Waktu itu di zaman pimpinan Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi yang terakhir ya. Ini Imam Mahdi bukan Imam Mahdi yang terakhir yang akan keluar di akhir zaman ya. Nam Khalifah Mahdi Al-Mahdi namanya. Nah, barakallahu fikum. Dari zaman di zaman Khalifah Al-Mahdi ada orang namanya Ghiyas bin Ibrahim. Nah, masuk di istana Al-Mahdi dalam keadaan bahwa abu bil hamam, waktu dia main-main apa? burung merpati. Hamam itu merpati, bukan hamam lain kalau hamam kamar mandi, hamam tanpa tasdid. Tanpa tasdid ya, bil hamam. Faqila lahu Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa? Dikatakan padanya Hadis Amirul Mukminin, ceritakanlah hadis kepada Amirul Mukminin. Fasaqa sanadan, berarti berani dia. Dia menyebutkan sanad saqo itu zakaroh Nah, kemudian dia menyebutkan sanatnya. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan wa wada'a wada'a bihi hadisan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam dia berani menyebutkan sanatnya. hatta Haddatsana fulan qala haddatsana fulan, haddatsana fulan sampai hadis tersebut sampai kepada Rasulullah. Berdusta tapi ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan la na'am la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafin au janahin. Artinya apa? Tidak ada perlombaan yang ada hadiahnya itu kecuali pada perlombaan nah barakallahu fikum balapan apa? Nah balapan atau barakallahu fikum balapan unta, kemudian memanah, kemudian pacuan kuda, kemudian apa? Kemudian janah itu bermain burung merpati. Karena dia mau bawa merpati tadi. Dia tujuannya kenapa? Dia dapat hadiah tadi, dapat hadiah, dapat apa? Dapat sanjungan, dapat nama di, di hadapan apa di hadapan pemimpin tersebut. Ternyata Imam Mahdi ini atau Khalifah Al-Mahdi ini dia ternyata paham masalah hadis. Akhirnya merpatinya diambil sembelih, orang tadi kasih uang pergi sana. Suruh pergi. Karena dia ingin nyari nama aja. Ingin nyari apa? Uang, intinya uang walaupun hadis palsu itu loh. Nah, kita lihat karena seringnya di zaman waktu itu zaman Khalifah Nah, barakallahu fikum saat itu seringnya itu ada orang datang nyampaikan pantun-pantun atau puisi dikasih uang paham ya karena ingin menghiburan itu nah ini datang dalam keadaan berani membawa hadis palsu bohong merpati ini ya kita lihat faqala al-mahdi kemudian mahdi mengatakan ana tuhu ala dzalik sudah aku yang nanggung semuanya itu ya gajimu atau istilahnya apa hadiahmu aku nanggung dah dikasihkan sudah summa tarakal hamam wa umira bidzabhiha kemudian orang tadi meninggalkan apa burung merpati akhirnya Al-Mahdi memerintahkan untuk menyembelihnya, merpatin sembelih. Dia tahu kalau itu hasil palsu itu loh. Akhirnya biar enggak istilahnya enggak panjang lebar, orang tadi suruh pulang kasih uang. Allah musta'an. menunjukkan bahwasanya hadis palsu terkadang dipalsukan tujuannya apa tadi? Untuk menjilat atau untuk apa? Mencari apa? Mencari nama di hadapan para pemimpin dengan berani memasukkan hadis tadi itu. Ada berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. subhanahu wa ta'ala.